Wal mahabbah, rasa cinta kepada salafiyin dan kepada masyaikh salafiyin ini merupakan ciri-ciri penting yang membedakan jujur dustanya seseorang dalam bertamasuk berpegang teguh dengan manhaj salafi. Hanafdina azakumullah dalam kaidah kelima ini al-muallif hafizahullah hendak menjelaskan kepada kita perbedaan antara as-salafi as-sadiq sosok seorang salafi yang jujur dan as-salafiyul kadhib sosok yang mengaku-ngaku salafi dan dia berdusta. Yang beliau sebutkan sekarang ini ialah al-ulfah wal mahabbah. Kecondongan hati dan rasa cinta. Kaidahnya adalah kalau kecondongan hatinya, rasa cintanya ditujukan kepada salafiyin, kepada masyaikh salafiyin, maka dia seorang salafi yang jujur. Tetapi tatkala mendapati seseorang yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai seorang sunni, tetapi kecondongan hatinya bukan kepada salafiyin. Kecondongan hatinya kepada orang lain. Entah kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, atau kepada sekte-sekte yang sesat, atau justru nampak pada dirinya celaan-celaan kepada salafiyin, merendahkan salafiyin, merendahkan para ulama salafiyin, pertanda dia seorang yang kadib fi salafiyatih, dusta dalam salafiyahnya. Kaidah ini Allah digunakan oleh para ulama untuk membongkar keadaan seseorang yang belum jelas. Siapa dia? Kita nggak tahu. Bagaimana manhaj, bagaimana manhajnya? Kita nggak paham. Semua akan terbongkar dengan prinsip ini. Kita baca. Katanya muallif hafizahullah. Kama qala ba'du salaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf. Man akhfa alaina bid'atahu. Lam takhfa anna ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya dari kami maka tidak akan tersembunyi dari kami kecondongan hatinya. Ini datang dari dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan juga diriwayatkan dari Mu'ad ibn Mu'ad Al-Ambari rahimahullah. Mereka mengatakan barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, kecondongan hatinya, kecintaannya, persahabatannya. Ini kaidah. Salaf di dalam membongkar keadaan orang-orang yang nggak jelas keadaannya. Sekaligus membedakan antara salafi yang jujur dengan yang dusta para salafiyahnya. Kata beliau, Al-ulfatu antajidahu yafrahu bil kalam. Yang namanya ulfah, engkau mendapati dia bersuka cita dengan sebuah ucapan. Bergembira dengan sebuah ucapan. Yamilu ilaihi, dia condong kepada perkara tadi. Mahabbatan minhu lihada syait, wa lihaula'in nas. Karena kecintaan dia kepada sesuatu itu, dan kepada orang-orang tadi. Hadhihi ulfah. Ini yang namanya ulfah. Tajidu ghaliban anna sahibal ulfah yakunu ala sirkin. Dan kamu dapati secara ghalibnya, pada umumnya, sahibul ulfa orang yang memiliki ulfa dia jujur dengan ulfahnya. Tidak mungkin dibohongi. Wa yakunu ala muwafaqatin lil zahiri wal batin dan ada kecocokan antara lahir dan batinnya. Ini yang namanya prinsip ulfah barakallahu fikum. Prinsip ini panamtina azakumullah ada beberapa dalil yang mendasarinya. Di antaranya ialah hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Al-arwahu junudun mujannadah. فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف Kata Rasulullah SAW. Al-arwah. Ruh-ruh itu. Junudun mujannadah. Sebuah kesatuan yang berbeda-beda. Fama ta'arafa minha talaf. Yang saling mengenal akan langsung menyatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf yang tidak saling mengenal akan berpisah dengan sendirinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh para ulamauna terkait dengan masalah ulfah ini Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan tentang riwayat ini beliau mengatakan yuhtamal ay yakuna isharatan ila ma'na tashakul fil khair wal wal was salah fasad wa anna al khayr min an nas yahinnu ila shaklihi wal والشرير nadhiru dhalik yamilu ila nadhirihi Ada kemungkinan hadis ini kata beliau mengisyaratkan kepada adanya tasyakul, saling menyerupai dalam perkara kebaikan dan kejahatan, dalam perkara perbaikan dan kerusakan. Maknanya, seseorang yang khair, yang baik, dia akan condong kepada orang yang semisal dia. Mencari orang yang baik juga. Asyirir, orang yang sangat jahat juga demikian condong kepada orang yang jahat juga. Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang baik akan bersama dengan orang yang baik. Orang yang jelek akan bersama dengan orang yang jelek pula. Dikuatkan dengan hadis yang lain. Yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga Abu Dawud dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam sahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib Barakallahu fikum ini dua riwayat yang sangat tegas yang dijadikan hujah oleh para ulama una untuk menjelaskan kaidah ini, kaidah ulfah was suhbah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau menggambarkan, "Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin" laisa fihim illa mu'min wahid la jaa hatta jalasa ilaih. Kalau seandainya ada seorang mukmin masuk ke sebuah masjid. Di situ ada 100 orang. Tidak ada yang mukmin kecuali satu. Maka mukmin tadi akan datang dan akan duduk bersama dengan mukmin yang lain tadi. Langsung menyatu. Juga sebaliknya, Lau anna munafiqan dakhala masjid fihi mi'atu nafsin laisa fihi illa munafiqun wahid la jaa hatta jalasa ilaih. Ada seorang munafik masuk masjid. Di masjid ada 100 orang, tidak ada yang munafik kecuali satu. Maka munafik tidak akan masuk masjid dan akan mendapati datang duduk dengan munafik yang sama. Barakallahu fikum. Itu namanya al-arwah junudun mujannada. ulfa Ada kecondongan hati padanya. Barakallahu fikum. Jadi itu ikhwan perkara yang sifatnya alami. Tidak bisa dibohongi. Tidak bisa direkayasa. Alami dengan sendirinya orang baik bergabung dengan orang baik. Orang jelek dengan orang yang jelek. Demikian seterusnya. Sunni dengan sunni. Hizbi dengan hizbi. Haddadi dengan Haddadi, Sururi dengan Sururi, Halabi dengan Halabi, Bid'i dengan Bid'i, demikian seterusnya. Itu perkara yang alami. Maka dari situlah ya azakumullah kaidah ini dijadikan oleh para ulama sebagai penentu, alamat membedakan antara salafi yang jujur dengan yang tidak. Dilihat dengan siapa dia bersahabat? Dengan siapa dia berteman? Kemana dia singgah? Kemana dia turun? Bersama dengan siapa dia berjalan? Dengan siapa dia bertawun, dakwah? Siapa orang yang mencintai dia? Siapa orang lain yang singgah ke tempatnya? Dan demikian seterusnya. Tidak mungkin dibohongi. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah Al-Ghilafi rahimahullah. Beliau menyatakan yatakatamu ahlul ahwa kulla syai'in illa ta'aluf was suhbah. Ahlul bid'ah itu bisa berupaya menyembunyikan segala sesuatu dari bid'ahnya kecuali kecondongan hatinya dan persahabatannya. Tidak mungkin disembunyikan. Orang punya pemahaman yang sesat. Disembunyikan sama dia. Ketahuan ketika dia datang ke sahabat karibnya. Kemana dia? Ternyata sahabat karibnya tablighiyun. Kalas, jamaah tabligh orang ini. Hah? Ternyata sahabat karibnya ikhwaniyun. Kalas, ini orang IM ya orang ini. Ya. Ternyata sahabat karibnya kepada Sururiun Ada sururi. Atau kecondongannya kepada halabiyun. Ada halabi. Demikian seterusnya. Itu kaidah barakallahu fikum. Ikhwanabiddin azakumullah. <clears throat> Kaidah ini diamalkan oleh salafun salih. Praktek langsung. Bukan semata-mata menyampaikan sebuah teori sebuah kaidah tapi langsung praktek. Diriwayatkan dari Hisham ibnu Hasan rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah salah seorang ulama ahlu sunnah masa tabi'in. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah diundang untuk memandikan jenazah. Maka beliau pun keluar bersama dengan masyarakatnya. Tatkala dibuka, dibuka penutup jenazah tadi, ternyata Ayub as mengenali dia. Beliau langsung mengatakan, Akbilu kibala sahibikum falasu ghasiluk. Silakan kamu urus teman kamu ini. Aku tidak mau memandikan jenazahnya. Ru'aituhu yumashi sahiba bid'atin saya dulu pernah melihat dia berjalan bersama dengan ahlul bid'ah. Mandikan dia, saya nggak mau mandikan. Artinya dengan cara semacam itu beliau tahu orang ini juga termasuk ahlul bid'ah sebagaimana sahabatnya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al qatan Belum menceritakan. Sufyan al-Thawri rahimahullah tatkala datang ke kota Basrah. Beliau mulai bertanya-tanya tentang Ar-Rabi' Ibnu Subaih. Bagaimana keadaan dia tengah-tengah masyarakatnya. Sufyan Thawri bertanya, Ayu syai'in Madhabu, Apa mazhabnya Rabi ini? Ibnu Subaih ini. Mereka mengatakan, Ma Madhabu illa sunnah. Tidak ada lagi madhabnya kecuali sunnah. Ini orang sunni. Sufyan Thawri bertanya lagi. Waman pitanatuh. Lalu siapa teman-teman karibnya? Dijawab ahlul qadar. Teman-teman karibnya adalah sekte qadariyah. Ingkar takdir. Langsung beliau mengatakan huwa qadari. Kalau begitu dia seorang qadariyah. Wah kata ya. Diriwayatkan juga dari Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan Musa bin Uqbah Asuri pernah datang ke kota Baghdad. Lalu disampaikan disebutkan kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Maka Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan unzuru ala man nazal wa ila man ya'wi. Lihat kemana dia singgah dan kemana dia bermalam. Langsung ya ikhwan. Lihat kemana dia. Kalau dia singgahnya kepada Qadariyah, Qadari. Kalau dia singgahnya kepada Mu'tazilah, Mu'tazili. Kalau singgahnya kepada Ash'ariyah, Ash'ari. Kalau singgahnya kepada Sufiyah, Sufi. Wah, kalau sekarang ini. Barakallahu fikum. Ada orang yang tidak tahu siapa dia. <clears throat> Katanya ustaz. Tapi antum tak tahu siapa dia. Bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana pemahamannya. Majhul ada. Ini orang yang mastur, tidak tahu siapa dia. Caranya gampang. Di antara cara untuk mengetahui ini orang selefi atau bukan, lihat ulfahnya, kecondongan hatinya. Lihat kemana dia singgah. Lihat kemana dia tinggal. Lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Tengok aja. Oh, ternyata dia singgahnya di sana. Dia biasa majlis di sana. Ternyata dia bersahabat karib dengan yang di sana. Holas, dia orang sana. Nah, begitu ya? Gampang ya. Barakallahu fikum. Prinsip ini khonafdina azakumullah prinsip yang paling ditakuti oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Paling ditakuti oleh hizbiyin. Kenapa? Sebab dengan mudah ahlu sunnati wal jamaah menentukan siapa dia. Dengan semata-mata ulfatuhu. Mungkin dia sembunyikan pemahamannya. Mungkin dia sembunyikan bid'ahnya. Mungkin dia sembunyikan apa saja yang dia miliki. Tidak bakal mungkin bisa menyembunyikan kecondongan hatinya atau persahabatannya. Hada ulfa. <clears throat> Belum mengatakan setelah itu. <clears throat> Kata muallif hafizahullah. Amma insanun yad'i salafiyah Adapun seseorang insannya mengaku aku sebagai salafi ثم نجده ما يذكر masyaikh السلفيين kemudian kita mendapati dia tidak pernah menyebut-nyebut masyaikh salafiyin wala yadhkur syabab salafiyin tidak pernah pula menyebut-nyebut pemuda-pemuda salafiyin wa najiduhu qad yalmizul masyaikh salafiyin bahkan kita mendapati dia terkadang menyindir sinis kepada para ulama masyayikh salafiyin wa qad yuhibbu an tadhkura asma'ahum wa qad la yuhibbu an tadhkura asma'ahum terkadang dia enggak suka kalau kamu menyebut nama-nama ulama salafiyin tadi beliau mengatakan fahadhihi alamatun ala anna hadzal rajula rajulu su'in ini semua sebagai tanda-tanda laki-laki itu laki-laki yang jelek Wa indahu dakhan. Pada dia ada kesamaran. Dakhan itu kabut. Enggak jelas manhajnya. Wa indahu amrun ghairu mahmud. Dan padanya ada perkara yang enggak terpuji. Ini ciri-ciri ya. Mengaku sebagai da'i salafi. Mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah. Mengaku kembali kepada Alkitab was dengan pemahaman salaful ummah. Sedikit pun tidak pernah menyinggung masyaihus salafiyin. Hanya mengatakan, saya katakan. Bahkan sebagian ulama, siapa dia? Nggak disebutkan. Sedikit pun tidak pernah menyinggung salafiyin. Bahkan yang muncul merendahkan ulama salafiyin. Ada ya ikhwan di zaman kita sekarang ini fenomena Islam-Islam radikal. Islam-Islam garis keras. Semuanya ditahdir. Ada tuh orang yang namanya Fulan bin Fulan. Hmm. Yang disebutkan Fulan bin Fulan dari kalangan masyaikh salafiyin. Kok dia sindir? Kok dia tikam? Kok dia celah? Katanya mengaku sebagai seorang salafi. Katanya mengaku mendakwakan dakwah salafiyah. Tapi menikam ulama salafiyin. Menjulukinya sebagai mutasyadid. Menjulukinya sebagai Islam radikal. Dan segala macamnya. Hmm. Pertanda ini orang gak beres. Fihi syait. Menunjukkan ada yang menyimpang pada manhajnya. Barakallahu itu. Ketika antum menyampaikan fatwa para ulama salafiyin. Antum mengatakan ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah begini-begini. Ada juga fatwa dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali begini-begini-begini. Marah dia. Laki-laki Rabi, laki-laki Ubaid, laki-laki Rabi, laki-laki Ubaid. Enggak ada lagi yang lain. Rabi Ubaid, Rabi Ubaid, Rabi Ubaid. La haula wala quwata illa billah. Ada apa antum dengan yang semacam ini? Katanya kamu mengaku sebagai seorang salafi. Katanya kamu mengaku sebagai pengibat dakwah salafiyah. Tapi kenapa ketika disampaikan fatwa ulama, ulama yang ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan pantahannya kepada ashabul ahwa wal bidah, ternyata kamu sindir mereka. Ternyata kamu nggak suka dengan nama-nama mereka. Tandanya ente ini orang menyimpang. Ente ini orang nggak beres. Ente ini orang yang dusta dalam salafiyahnya. Walaupun kamu mengaku beribu-ribu kali, saya salafi, saya sunni, kadzab. Ente pendusta. Kalau kamu sebagai seorang salafi, kamu akan mencintai salafiyin. Kalau kamu sebagai seorang salafi, akan mencintai masyayikhus salafiyin. Kamu akan gembira, akan suka dengan fatwa-fatwa ulama salafiyin tadi. Faham tuh, ya Ini ciri-cirinya. <clears throat> Barakallahu fikum. Di zaman sekarang gampang. Barakallahu fikum. Dikarenakan zaman sekarang ini masa-masa pengakuan. Ya, ini masa-masa orang banyak mengaku sebagai salafi. Mengaku mengibarkan dakwah salafiyah. Mengaku bermanhaj salaf. Dikarenakan salafi sekarang barakallahu fikum primadona. Disukai banyak pihak. Sehingga semuanya mengaku sebagai salafi. Gampang untuk menilai. Sadik atau kadib? Lihat bagaimana pergaulannya. Lihat bagaimana persahabatannya. Lihat kemana kecondongan hatinya. Kemana dia singgah. Siapa yang mencintai dia. Siapa yang singgah kepada dia. Ketahuan. Sadik. Atau dia kadib. Barakallahu alaikum. Wahada wadih. Taib. Ini ciri-ciri yang pertama ya. Ciri-ciri yang kedua. Taib. Ciri-ciri yang kedua. Yang menunjukkan bahwasanya orang ini barakallahu fikum dusta dalam salafiyahnya. Disebutkan oleh para ulama kita. Baik, disebutkan oleh para ulama kita di antara ciri-ciri orang yang dusta dalam salafiyahnya barakallahu fikum. Ialah ketika kamu membicarakan penyimpangan seseorang. Atau kamu membicarakan tentang penyimpangan sebuah faham. Atau kamu membicarakan penyimpangan sebuah sekte yang sesat. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Baik. Diriwayatkan dari Abu Bakar Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Ditanya tentang siapa sunni itu. Ya Abu Bakar manis sunni? Siapakah sunni itu? Siapakah salafi itu? Beliau mengatakan alladzina idza dzukiratil ahwa alladzi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Seorang sunni itu ialah apabila disebutkan, dibicarakan, dibongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, dia tidak ta'asub, tidak fanatik untuk membela salah satunya. Itu sunni. Ketika dibahas tentang penyimpangan-penyimpangan syiah, seorang sunni, tenang dia. Memang syiah orang yang menyimpang. Setuju dengan bantahan-bantahan tadi. Ketika dibantah, dibongkar pemahaman khawarij, pemahaman-pemahaman terorisme, Dulu dan sekarang ini. Seorang sunni santai dia. Dia khawarij menyimpang. Sepakat dia. Tetapi orang yang dusta dalam salafiyahnya. Ciri-ciri dia sungguhnya bukan seorang salafi. Ketika antum berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan terorisme. Membicarakan tentang sejarah khawarij ciri-ciri mereka begini, begini, begini, begini, begini. Antum menyoroti pergerakan sekarang ini dikatakan sebagai khawarij, jemaatul jihad, khawarij, jemaatul takfir, khawarij, jemaatul hijrah, khawarij, Daesh, khawarij, ISIS, khawarij. Misalkan. Gelisah dia. Ini orang gelisah. Berusaha mengalihkan pembicaraan pada yang lainnya lagi. Sudahlah ya akhi, sekarang ini Eh, bukan lagi masanya kita eh, begini-begini. Sudahlah, musuh kita jelas. Musuh kita itu orang, -orang kafir, al-Yahud dan Nasara. Sudahlah, jangan bicarakan masalah begitu-begitu lagi. Yang lain aja, yang lain, yang lain. Nah, ada apa ente ini? <clears throat> kita itu sedang membicarakan sekte sesat yang namanya Khawarij. Kok antum gelisah? Katanya para ulama, dia gelisah dikarenakan minhum dia itu sama dengan mereka. Jadi paham? Sama dengan mereka. Kalau kamu sunni, kalau kamu salafi, tidak bakal gelisah. Tapi berhubung kamu itu memang memiliki pemahaman yang sama dengan tadi, gelisah kamu. Berusaha untuk mengalihkan, mengalihkan pembicaraan. Ya, kita itu tidak menfonis antum khawarij kita sedang membongkar pemahaman khawarij secara umum menyebutkan kelompok-kelompok khawarij jaringan-jaringan khawarij kok malah antum yang gelisah kok malah antum yang berusaha mengalihkan pembicaraan berarti fi kasyai pada kamu ada sesuatu dari mereka ini kalau ulama dulu mengatakan huwa minhum dia termasuk kelompok tadi Barakallahu Antum membahas membongkar penyimpangan-penyimpangan Said Kutub. Dijelaskan pemahaman dia yang sangat mengerikan itu. Memiliki pemahaman wihdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Punya pemahaman Al-Qur'an jalan makhluk, mencela para sahabat, bahkan mencela sebagian nabi dan segala macamnya. Ada yang gelisah. Ya, jangan membicarakan tokoh-tokoh muslim. Bicara yang lain saja. Sekarang ini musuh-musuh kita adalah orang kafir. Jangan membicarakan kaum muslimin. Se, se, se, se, se. Kita itu lagi membongkar penyimpangan tokoh penyesat umat. Fitnahnya yang paling dahsyat di zaman sekarang ini Saya Kutub. Kok malah antum yang gelisah? Ada apa ini? Ya ada sesuatu. Apa sesuatunya itu? Antaminhum. Kamu ini ngefans berat kepada Said Kutub. Sampai antum tidak tega, antum tidak rela tokoh kamu disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Ada fisik. Barakallahu fikum. Wa hakadha faqis. Demikian kamu kiaskan semuanya barakallahu fikum. Ketika antum membicarakan dengan hak, dengan argumentasinya, membicarakan dan membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang sesat, ada orang yang gelisah dan berupaya mengalihkan pembicaraan. Ketahuilah, pada dia ada yang tidak beres. Bukan seorang sunni orang semacam ini barakallahu Ciri-ciri yang ketiga. <clears throat> Ciri-ciri yang ketiga barakallahu fikum ialah at-talawun. At-talawun fid din. At-talawun 'indal fitan. Berwarna-warni dalam beragama berwarna-warni, berubah-ubah ketika muncul fitnah. Ini sifatnya bukan seorang salafi. Seorang sunni salafi. Mauqifuhu wahid. Seorang sunni salafi sikapnya cuma satu. Dalam menghadapi semua fitnah yang ada. Alkitab Wasunnah. dengan pemahaman salaf seorang sunni salafi, satu mauqifnya. Kembali kepada ulama sunnah. Kembali pada ulama ul kifar. Kembali kepada ulama kifar yang sangat tahu betul tentang seluk-beluk fitnah. Dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini sampai nanti yang abah. Tidak akan ada perubahan di kalangan salafi. Sabat alal manhaj. Itu salafi. Lain halnya dengan seseorang yang mengaku aku sebagai salafi. Dia memiliki prinsip talawun wa Suka berwarna-warni, berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Fitnah ini begini, fitnah itu begitu, berubah-ubah. Dulu dia meyakini bahwasanya mentahdir umat dari bahaya bid'ah dan arul bid'ah perkara yang wajib. kifayah. Itu merupakan prinsipnya al-sunnah wal jamaah. Sekarang berubah. Anti tahdir. Anti tahdir. Begitu marahnya dia dengan orang-orang yang menggerak, menggerakkan prinsip tahdir. Dilecehkan yang mentahdir tersebut. Dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir, Mang tahdir. tahzir. Loh. Lah dulu kamu ngapain? Kamu dulu dengan semangatnya. Dengan suara yang berapi-api. Kamu membantah semua hizbiyin. Kamu bongkar syubhatul hizbiyin. Kamu meyakini. at tahdir minal bid'ai wa ahliha amrun wajib. Sekarang kok kamu berubah? Ada orang yang membongkar penyimpangan hizbiyin Kamunya malah marah-marah. Dikit-dikit tahdir. Dikit-dikit tahdir. Ha? Mereka jamaah tahdir. Dan semisalnya itu. Anta mutalawin. Anta mutalawin. Kamu ini orang yang warna-warni. Dulu mengatakan A. Sekarang mengatakan B. Dulu. Kamu dengan tegas menyatakan. satu ahlil bid'ah haram. Dulu kamu mengatakan demikian. Bermajlis dengan ahlul bid'ah, dengan hisbiyin, hukumnya haram, membuat penyakit hati, membuat hati rusak, membuat keraguan-keraguan dalam agama, dan ila akhiri. Kamu sebutkan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tapi sekarang, Masya Allah, ente jalan bersama dengan hizbiyin. Ta'awun da'awi bersama dengan hizbiyin. Duet dengan hizbiyin. Musyarakat dakwah dengan hizbiyin. Makan bersama dengan hizbiyin. Bangga bisa makan siang bersama dengan tokoh hizbiyin. Di, di update gitu bahasanya. Ada apa kan? Di ekspor. Hah? Di update di Facebooknya. Masya Allah. Ah, alhamdulillah bisa makan siang bersama dengan Ustadz Fulan. Kok bangga. <clears throat> Ustadz Fulan itu merupakan tokoh hizbiyin di negara kamu ya akhi. Dulu kamu katakan haram. Sekarang kamu katakan Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, dengan segala puji bagi Allah. Bisa makan siang dengan Fulan. Ada talawun. Itu yang namanya talawun. Itu merupakan ciri-cirinya orang yang Dusta dalam salafiyah. Salafi dulu haram, sekarang haram. Dulu boleh, sekarang boleh. Dulu wajib, sekarang wajib. Satu prinsipnya. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf tidak bakal berubah. At-talawun barakallahu fikum itu merupakan ciri khasnya orang-orang yang mengaku aku sebagai salafi namun dia bukan sebagai seorang salafi. Jadi <clears throat> wayatkan <clears throat> Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. <clears throat> Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fa in inna dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm wa iyyaka wat talawun fa inna dinallahi wahid Katanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan. Engkau menganggap ma'ruf. Engkau menganggap ma'ruf pada hari ini sesuatu yang kemarin kamu katakan mungkar. Atau kamu katakan mungkar pada hari ini sesuatu yang dulu kamu katakan ma'ruf. Itu al dalalah haqqud dan hati-hati kalian dari sikap talawun dalam perkara agama ini. Fa inna dinallahi wahid. Sebab agama Allah cuma satu. Tidak warna-warni. Cuma satu. Kitab, sunnah dengan manhaj salaf. Barakallah itu. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak as Sunan dalam musannafnya juga Al-Hakim dalam mustadraknya. Diriwayatkan dengan lafaz yang lain dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum ay ya'lama asabathu fitnatu am la falyanzur." Kalau salah seorang di antara kalian kepingin tahu apakah dia terkena fitnah ataukah tidak, hendaklah dia cermati. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathul fitnah. Kalau pada hari ini dia berpandangan sesuatu itu halal, padahal sebelumnya dia meyakini haram, ketahuilah dia terkena fitnah. Kemarin bilang haram, sekarang bilang halal. Kena fitnah orang ini. وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته Begitu pula kalau dia sekarang ini memandang haram sesuatu yang dulu dia katakan halal, ketahuilah dia telah terkena fitnah. Jadi keluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Al-Hakim dalam mustadraknya. Itu namanya talawun. Itu ciri-cirinya orang-orang yang dusta dalam salafiyahnya. Walaupun dia mengaku aku sebagai salafi. Saya salafi, saya da'i salafi, saya ustaz salafi. Saya mengover, mengifarkan dakwah salafiyah. Walaupun anda mengaku aku beribu-ribu kali. Tidak ada gunanya barakallahu Amaliyah kamu yang menghukumi diri kamu sendiri. Barakallahu fiqh. <clears throat> Baik. Hadha apa ya Jelas ini? Nah, ini yang membedakan antara salafi yang jujur, salafi yang sadiq, wa man huwa kazzabun fi salafiyatih. Tiga cara. Kamu lihat pada ulfahnya, kecondongan hatinya kemana. Yang kedua, terkait dengan sanggahan-sanggahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Resah, gelisah ataukah tidak. Hah? Dan yang ketiga terkait dengan bagaimana prinsip dia dalam beragama. Mutalawin atau kesabit kokoh. Ini tiga ciri-ciri yang membedakan antara sunni dengan hizbi. Barakallahu fikum. <clears throat> Faham insyaAllah ya? Hah? Faham insyaAllah ini? Ada mafum. Kaidah yang berikutnya. <clears throat> <clears throat> Al-Qa'idatus Sadisah. Kaidah yang keenam. Wahia kaidatun aydan muhimmah. Ini juga kaidah yang sangat penting. Beliau mengatakan al-fitn al-fitanu. إذا أقبلت خاض فيها جميع الناس تخرصا ولم يعرفها إلا العلماء فإذا أدبرت عرفها جميع الناس لنتائجها السيئة fitnah-fitnah itu kata muallif apabila datang Maka berbicara tentang fitnah tadi semua pihak dengan mereka-reka, dengan meraba-raba. Tidak ada yang mengenalinya kecuali para ulama. Tetapi ketika fitnah itu telah pergi, telah pergi, maka akan dikenali oleh semua pihak dikarenakan efeknya yang negatif, dikarenakan hasilnya yang jelek. Ini eh, ikhwanatina azakumullah mengisyaratkan pada asar yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Beliau mengatakan inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu ketika datang dikenali oleh semua ulama. Ketika dia pergi, selesai dikenali oleh semua orang yang jahil. Juga diriwayatkan dari Mutarif Ibnu Abdillah Syekhir beliau mengatakan innal fitnata idza aqbalat tashabbahat wa idza adbarat tabayyanat Sesungguhnya fitnah itu ketika muncul, ketika datang, tersamarkan. Tidak ada yang tahu kecuali para ulama. Tetapi ketika fitnah itu pergi, tabayyanat jelas urusannya. Semua orang tahu. Ini kaidah. Atas dasar ini. Kata mu'alif setelah itu, ikhwan. Kata mu'alif hafidhahullah wa hadihil qa'idah. Tushiru ila manhajin muhim. Fitta'amuli ma'al fitan. Kaidah di atas mengisyaratkan pada sebuah manhaj yang penting di dalam bermuamalah bersama dengan fitnah. Wahwa yaitu ayyabta'idal muslimu 'anil fitan biluzumil ulama'il kibar. Manhajnya ialah seorang muslim itu menjauh dari semua fitnah yang ada Jauh sejauh-jauhnya. Jangan mendekat kepada fitnah tadi. Jauh sejauh-jauhnya. Jangan kamu datangkan fitnah tadi. Tapi menjauhnya ya ikhwan dengan cara apa ini? Kata beliau, biluzumil il kibar. Kamu menjauh dari fitnah dengan menetapi para ulama kibar. Kembali kepada ulama kibar. Fitnahnya kamu jauh kamu mendekat kepada ulama kibar. Belum mengatakan setelah itu. <clears throat> Wala yakhudu fiha wa yatrukuha. Dia tidak berbicara berkecimpung dalam fitnah. Dia tinggalkan fitnah tadi. Tetapi wa yanzuru madza yaqulu fiha al ulama al kibar fayalzam dia tidak berbicara, tidak berkecimpung dalam fitnah. Dia tinggalkan fitnah tadi. Tetapi dia melihat apa yang disampaikan oleh para ulama kibar tentang fitnah itu. Lalu dia tetapi fatwa tersebut. Wala yusgil nafsahu fi hadhil fitan. Dan dia tidak menyibukkan dirinya pada fitnah-fitnah ini. Lima ada. Kenapa kata beliau? لأن الفتنة يخوض فيها الجميع jami Dikarenakan yang namanya fitnah-fitnah yang ada ini semua pihak membicarakannya dengan mereka-reka bila hujatin wa burhan dengan tanpa hujah dengan tanpa bukti, wa bila ilm dan juga dengan tanpa ilmu. Membicarakan qila wa qala qila wa qala qila wa qala katanya begini katanya begitu, qala fulan kada, qala alan kada. Mereka-reka. Wahadal khawdu madhi'atun lil wakti. Dan perbincangan yang semacam itu menyia-nyiakan waktu. Waqat yakunul insanu fi mithli hadhal khawd. Bahkan terkadang seorang insan dalam perbincangan dia tentang fitnah itu. Musa nidanil batil. Dia bersandar membela kebatilan. Muharibanil lil haq. Dia justru memerangi al-haq. Wahuwa la yash'ur. Dalam keadaan dia nggak sadar Wahwala yuridu dzalik dan dia nggak menghendaki demikian. Karena nggak punya ilmunya ya, Pak. Dikarenakan dia jahil, dia bukan ulama, dia bukan ahlinya, dia bukan bidangnya, dia bukan pakarnya, direka-reka, ada fitnah ini, dianalisa sendiri, tepat-tepat sendiri, bukan ahlinya. Menyia-nyiakan waktu, bahkan terkadang dia justru menjadi pembela al-batil memerangi al-haq dengan tanpa dia sadari. belum mengatakan setelah itu, famal makhraj. Famal makhraj minal fitan. Lalu bagaimana solusi dari fitnah ini? belum mengatakan, ta'ida anha. Engkau menjauh dari fitnah tadi. Engkau menjauh dari fitnah tadi. Antal zamal ulama al-kibar engkau menetapi ulama kifar. Allah takhudha fiha. Kamu jangan berkecimpung dalam fitnah tadi. Da'ha lil ulama il kifar. Serahkan fitnah itu. Ditangani oleh para ulama kifar. Humul ladhina yatakallamuna fiha. Mereka lah yang berhak berbicara tentang fitnah-fitnah tadi. Fa'iyyaka an tush'ilal fitan. Hati-hati kamu. Jangan sampai kamu yang menjadi penyulut fitnah Wa iyyaka an Hati-hati kamu jangan sampai kamu menjadi penebar fitnah. Wa iyyaka an tatakallama fiha dan hati-hati kamu jangan berbicara tentang masalah fitnah. Yasa'uka ma wasi'al ulama kibar. Cukup luas bagi kamu. Apa yang luas bagi ulama yang kibar. belum mengatakan lidzalik oleh karena itulah tajidu kamu mendapati anna min asbabi wuku'i syababi fil fitan di antara sebab terjatuhnya para pemuda dalam fitnah-fitnah yang ada khawduhum fiha mereka berkecimpung dalam fitnah tadi wa adamu ti'adihim anha dan mereka tidak menjauh dari fitnah tadi ini yang menyebabkan pemuda-pemuda itu barakallahu fikum terjatuh dalam perkara fitnah ada muncul fitnah bukan menjauh tapi malah masuk di dalamnya. Ingin tahu apa fitnah itu. Bagaimana seluruh beluk fitnah tadi. Berbicara di dalamnya. Berkecimpung padanya. Kilawakal padanya. Akhirnya dia pun sesat dengan tanpa dia sadari. <clears throat> Maka ikhwan fitina azakumullah. Kaidah penting yang ada dalam agama Islam ialah al-fitanu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhkan, dijauhi, tidak didatangkan. Itu kaidah ya, Pak. Al-fitanu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhkan, dijauhi, jangan kamu datangkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, Inna sa'ida laman bal fitan. Inna sa'ida laman bal fitan. Inna sa'ida laman bal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia. Orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia. Yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia. Yang dijauhkan dari fitnah. Itu yang sa'id ya Pak. Bukan orang yang langsung berhadapan dengan fitnah. Orang yang langsung uh, membicarakan fitnah. Bukan itu orang yang sa'id. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari yang namanya fitnah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sehat yang sahih. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Satakunu fitan akan terjadi yang namanya fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal mas minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Wal qa'imu khairum minal masyi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal masyi fiha khairum minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maknanya barakallahu fikum. Semakin kamu jauh dari fitnah, semakin kamu menjauhkan fitnah, semakin baik. Semakin dekat dengan fitnah, semakin buruk, semakin membahayakan diri kamu barakallahu fikum. kaidahnya ketika muncul fitnah, kalian langsung menjauh sejauh-jauhnya. Selamatkan diri Anda sejauh-jauhnya dari fitnah tadi. Itu merupakan saadah, kebahagiaan barakallahu fikum. Dengan riwayat-riwayat tadi. Jangan kamu impor, jangan kamu jangan kamu impor. Jangan kamu datangkan ke tempat kamu. Jangan jauhkan sejauh-jauhnya. Al fitanu tujtanab la tujtalab. Barakallahu fikum. Itu kaidah. Kaidah ini khonafdina azakumullah. Perlu antum fahami. Faedah ini khonafidina azakumullah barakallahu fikum ada kuyut wa Ada ketentuan-ketentuannya. <clears throat> Tidak difahami semutlak itu. Saya ingatkan. Ini yang akan membedakan <clears throat> antara seorang salafi dengan seseorang yang dusta dalam salafiyah. Antum pahami khonafdina azakumullah? Al-hizbiyun, al-hizbiyun, mereka berpegangan dengan kaidah ini. Kaidah jauh dari fitnah. Tetapi tujuan mereka adalah untuk mementahkan tahdir. Tujuan mereka untuk mementahkan rudut. Bantahan-bantahan para ulama. Anda mendapati mereka akan sering mengatakan Ya akhi, sibukkan antum dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan fitnah. Antum harus jauh dari fitnah-fitnah yang ada ini ya akhi. Sudah, belajar saja. Ber, berilmu. Belajar, berilmu. Jangan sibuk dengan fitnah. Kalimatnya indah. Tetapi yang dimaksudkan ialah untuk mementahkan tahzir ulama kepada fulan wa'alan mementahkan bantahan-bantahan para ulama terhadap hizbiyin, mementahkan tindakan para ulama yang membongkar makar-makar hizbiyin. Ketika antum membawakan fatwa masyaikhul kibar tentang fitnah halabiyah, fitnahnya Ali Hasan Halabi. Mereka mengatakan, ya akhi sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah-fitnah ini. Loh, itu membawakan fatwanya ulama kibar dikatakan fitnah membawakan fatwanya ulama kibar bantahan-bantahan para ulama kibar terkait dengan orang yang menyimpang dikatakan sebagai fitnah bukan dikatakan sebagai ilmu khatir ya akhi bahaya itu ini ciri-ciri hizbi hizbi ya akhi yang saya bacakan itu keterangan para ulama Iya, tapi kamu sibuk dengan ilmu saja, jangan sibuk dengan dengan fitnah itu. Ini fatwa ulama bukan fitnah. Fatwa ulama ilmu. Bantahan-bantahan ulama ilmu. Bukan fitnah. Tapi mereka berupaya mementahkannya dengan kalimat-kalimat tadi. Makanya kaidah tadi oleh para ulama unah ada ketentuan-ketentuannya. Kaidah menjauh dari fitnah ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, ketentuan yang pertama barakallahu fikum ialah apa yang disebutkan di sini oleh muallif hafizahullahu taala wa ra'ah Yaitu ucapannya muallif ayyabta'ital muslimu 'anil fitan biluzumil ulama'il kibar wa yanzuru yaqulu fiha al ulama'ul kibar fayalzam yang pertama ikhwan dia menjauh dari fitnah Tetapi dengan menetapi ulama kibar. Dia menjauh dari fitnah. Tapi melihat apa yang disampaikan oleh para ulama kibar. Lalu dia tetapi itu. maknanya menjauh. Bukan menjauh dari fitnah. Antum tolak semua fatwa ulama. Ada kata yang benar, kamu jauhkan diri kamu dari fitnah, kamu jangan ikut-ikutan, jangan berbicara, biarkan ulama yang berbicara, ketika mereka berbicara, kamu pegangi ulama tadi. Barakallahu Ada fitnah fulan. Kamu harus tahu diri, kamu ini siapa. Talib ilm, bukan seorang alim. Diam. Jangan komentar, jangan bicara, Jangan berkecimpung, serahkan kepada ahlinya. Itu namanya menjauh dari kita. Ketika para ulama kibar menyatakan fulan hizbi. Dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Khalas, langsung antum pegangi ulama kibar tadi itu. Itu kaidah yang, yang dibacakan kemarin. Kamu katakan fulan hizbi. Dia begini, begini, begini, begini. Dikarenakan alim fulan, wa fulan, wa fulan mengatakan dia hizbi. Ini mauqif saya. Hakada. Seperti itu yang diinginkan para fikum. Dan kemudian, ya akhi jangan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan ilmu saja. Ya Allah belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dengan fitnah. Ada ulama kibar berfatwa, jangan sibuk dengan fitnah-fitnah semacam itu. Loh, ini merupakan kesalahan dalam memahami barakallahu fikum. Dan itu merupakan ciri-cirinya hizbiyin. Ahlu sunnah mengatakan, iya kami menjauh dari fitnah. Kami tahu diri. Kami tidak bicara tentang masalah fitnah. Tetapi kami menunggu bagaimana para ulama kibar berbicara. Kita punya prinsip luzum ulama il kibar. Menetapi para ulama kibar. Al barakatu ma'akabirku. Ketika ulama kami berbicara telah menjelaskan, maka kami pun berbicara sebagaimana keterangan para ulama kami. Paham misalnya ya? Tidak semata-mata, tidak semata-mata jauh, tapi menjauh dari fitnah disertai dengan berpegang dengan para ulama ul kibar seperti yang dibahas pada kaidah yang berikutnya, yang sebelum-sebelumnya. <clears throat> Hadza qaidun. <clears throat> Dalil tentang masa ini ya, kawan. <clears throat> Tidak semata-mata menjauh. Tapi juga kembali pada ulama kibar. <clears throat> Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi Wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata ayyudrikani. Dulu orang-orang ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara kebaikan. Sementara aku kata Hudzaifah bertanya kepada Rasul tentang kejelekan karena saya khawatir menimpa saya. Saya mau bertanya, Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya kepada siapa? Jawabannya kepada Rasulullah SAW selaku orang yang paling mengerti, seorang nabi, seorang rasul pada masa itu. Apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman? Yang ditanyakan masalah syar, kejelekan-kejelekan, termasuk di dalamnya fitnah-fitnah ditanyakan kepada ahlinya. Sehingga beliau menjauh dari fitnah. Di saat yang sama bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Rasul alaihissalatu wassalam. Di zaman sekarang ini dengan nasul Qur'ani kembali kepada ulil amri yaitu para ulama. Jauh dari fitnah sambil bertanya kepada para ulama, ayyuhal ulama ul kibar, Mada takuluna fiha? Wahai para ulama, bagaimana pandangan antum tentang masalah fitnah ini? Ketika mereka berbicara memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan, tidak ada lagi waktunya antum diam. Antum harus pegangi keterangan para ulama dan antum harus tetapkan mauqif, sikap yang tegas dengan bimbingan ulama tadi. Hakata ya. <clears throat> Ketentuan yang kedua. <clears throat> Terkait dengan masalah riwayat tadi. Disebutkan oleh Asyikh Al-Allamah. Asyikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Saya bacakan dengan lafadnya. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Syekh bin Bas. Terus yang ketujuh halaman 363. Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan. Menceritakan tentang hadis-hadis yang mengharuskan kita untuk menjauh dari fitnah. <clears throat> Beliau mengatakan, "Wa yasurruni an ukhbirakum annal ahadith al muta'alliqa bil fitan wa tahziri minha mahmulatun 'inda ahli al-'ilm 'alal fitanillati لا يعرف فيها المحق من المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله القاعد فيها خير من القائم beliau mengatakan dan menyenangkan aku, menggembirakan aku, memberitakan kepada kalian bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah-fitnah, memperingatkan dari fitnah-fitnah itu oleh para ulama dibawa pada pengertian fitnah yang belum diketahui padanya, mana yang hak, mana yang batil. Itu fitnah yang belum diketahui, mana yang hak, mana yang batil. Maka fitnah-fitnah semacam ini kata beliau. Yang disyariatkan bagi seorang mukmin mewaspadainya. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam dalam sabdanya. Orang yang duduk dalam fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Itu fitnah yang belum jelas. Masih kabur, masih simpang siur. Kamu belum tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka kamu diam. Jangan berbicara. Kamu jauh, sejauh-jauhnya. Kamu waspadai. Belum mengatakan setelah itu. Amal fitan allati yu'rafu fiha المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث المذكورة بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ala wujubi nusratil muhiqi wal mazlum alal baghi wal zalim. Belum mengatakan adapun fitnah-fitnah yang sudah diketahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang zalim, mana yang mazlum, yang terzalimi, maka bukan termasuk dalam hadis-hadis tadi. Bahkan terdapat sekian banyak dalil dalam Alkitab was sunnah yang menunjukkan wajibnya membela yang hak dan yang terbolimi dan menolak yang melampaui batas dan yang bolim. Indah kalabuhu rahimahullah. Wahada kalabun sedih dan rasyid. Ucapan yang sangat indah dari beliau rahimahullah memperinci kondisi yang ada masalah fitnah. Ketika fitnah itu barakallahu fikum tashabbahat masih tersamarkan, belum nampak bagi antum mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunni, mana yang hizbi. Diam. Kamu jauh jauh-jauhnya. Serahkan kepada para ulama. Mereka yang berbicara. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih bagus daripada yang berjalan. Demikian seterusnya. Tapi ingat, ketika para ulama kibar telah tampil berbicara, Para ulama pakar-pakar fitnah telah berbicara. Menjelaskan kepada kita tentang penyimpangan-penyimpangan fitnah tadi. Mana yang hak, mana yang batil. Jelas gamblang. Ini sunni, ini hizbi, ini sunni, ini mutalawin. ini la'ab. Maka tidak ada lagi sejarahnya untuk diam. Tidak ada lagi sejarahnya untuk menjauh. Tidak cari kata-kata. Sibukkan dengan ilmu, dengan ilmu, jangan dengan fitnah. Bukan lagi masanya mengatakan seperti itu. Masanya adalah wujubu nusratil muhib. Wajib membela yang benar. Wajib membantah yang salah. Di situ antum tampil. Antum berbicara. Menggunakan keterangan-keterangan para ulama kita. Yang hak kamu bela. Yang batil kamu bantah. Barakallahu fikum. Disebutkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi bin Hadi di jilid yang ke-14 halaman 270 dan setelahnya. Tatkala beliau membicarakan tentang pertikaian antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Jelas ya kawannya. Ini ahlu sunnah, ini ahlul bid'ah. Beliau mengatakan. Kata beliau, Hafizahullah. Fa'idha ra'aita syakhsan alal haqqi wal akhar alal fatil yajib an tansur al haqqa وتحذر من الباطل وإلا فأنت ميت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وهذا علامة انتكاس القلوب لأنها لا تميز بين الحق والباطل كلام قوي يا إخوان Belum mengatakan, kalau kamu mendapati seseorang di atas al-haq, Sementara yang lain alal batil. Maka wajib bagi kamu untuk membela yang hak dan mentahdir dari yang batil. Kalau tidak, fa anta mayyit. Kalau enggak demikian maka kamu tuh kayak orang mati. Tidak mengerti yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Itu merupakan ciri-ciri penyimpangan hati. Sebab tidak bisa lagi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ingat, kalau sudah jelas mana yang hak mana yang batil. Kamu ngerti hadza salafi wa hadza sururi. Kewajiban kamu membela yang salafi, mentahdir dari yang sururi. Kamu tahu hadza sunni wa hadza halafi. Kamu wajib membela yang sunni dan mentahdir umat dari halafi. Wahakala. Jelas. Kalau tidak, anta mayit. Ketika itu bukan lagi masanya untuk mengatakan jauh dari fitnah ya ikhwan, jauh dari fitnah ya ikhwan. Sudah jauh pak, sudah jauh, sudah jelas, sudah gamblang. Saatnya bersikap. Bukan lagi saatnya untuk tawakuf. Bukan lagi saatnya untuk diam. Kenapa? Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Di sini penamtina azakumullah, masya Allah. Di zaman sekarang ini penamtina azakumullah, orang-orang yang salafiyahnya masih kurang greget. Salafiyahnya itu masih setengah hati, masih lembek, kurang kenceng, kurang kokoh. Begitu anti dengan yang namanya tahzir. Begitu anti dengan yang namanya rudut. Barakallahu fikum. Di antara syubhatul mumayyi'in. Syubhatnya ahlu tamyi' di zaman-zaman sekarang ini. Sebagai upaya untuk meredam rududul ulama. Meredam bantahan-bantahan para ulama. Meredam takdir tahdir ulama. Tadi itu ya. Meminta semua pihak untuk diam. Yaskut. Meminta semua pihak untuk menjauh dari fitnah. Meminta semua pihak untuk sibuk dengan ilmu, dengan belajar. Tujuannya untuk meredam bantahan-bantahan tadi. Padahal sudah jelas bantahan-bantahnya. Sudah wabih, gamblang. Mana hak, mana yang batil. Sebagian mereka barakallahu fikum memilih diam seribu bahasa. Tidak mau bersikap sedikit pun. Tidak mau menjelaskan satu kalimat pun. Diam. Disampaikan ya akhi, sudah jelas perkaranya. Para masyaihul kibar telah berbicara. Mereka sudah menerangkan tentang penyimpangan fulan. Kenapa kamu diam? Di tempatmu kamu didengarkan suara kamu, ditunggu sikapmu, ditunggu penjelasan kamu. Kenapa kamu diam? Diam. Ya, yang lain saja lah. <clears throat> Sudah terwakili dengan yang lainnya. Hmm? Saya ini bukan siapa-siapa. Iya, yang lain sudah bicara di tempatnya masing-masing. Yang dibahas tempatnya antum. Tempatnya kamu sekarang ini. Ikhwah lagi menanti, menunggu keterangan kamu, penjelasan kamu. Mana mau kesnya kamu? Diam lagi. Diam seribu bahasa. Ini khonafdina azakumullah. Mauqifun ghairu sadid. Sikap-sikap yang kurang tepat. Ketika dia mengatakan kan ada anjurannya menjauh dari fitnah. Kan ada sunnahnya menjauh dari fitnah. Naam ya akhi, memang ada sunnahnya menjauh dari fitnah. Tapi fitnah yang mana? Para ulama una menjelaskan yang dimaksud fitnah yang belum jelas, yang masih kabur, yang masih samar, belum tahu mana hak mana batil. Ini sekarang sudah gamblang, sudah jelas. Ulama sudah bicara. Waktunya untuk membela al-haq, membantah yang batin. Diam seribu bahasa. Allahul musta'an. <clears throat> Secara pengalaman ya kana bitin azakumullah. Orang-orang semacam ini akan menjadi korban-korban fitnah. Orang semacam ini akan menjadi korban-korban fitnah. Begitu didekati oleh ashabul fitnah didekati oleh juru-juru fitnah, dikasih satu syubhat, dua syubhat, goncang dia. Dengan mudah bergabung dengan fadhanin, dengan ahli fitnah. Awalnya diam. Lama-lama membela ashabul fitan. Hati-hati. <clears throat> Bukan lagi saatnya diam. Ketika semua telah jelas, seorang muslim harus bersikap sebagaimana para ulama'nya menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama'nya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ditujukan kepada Syekh Rabi bin Hadi. <clears throat> Terkait dengan masalah ini ya ikhwan. Pertanyaannya ialah. Hal yasa'una nahnu tullabul ilm as-sukutu 'anil mubtadi'ah ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم Ini pertanyaannya ya Pertanyaan diajukan kepada Syekh Rabi bin Hadi. Disebutkan dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Syekh Rabi jilid yang ke-14 halaman 277. 277. Pertanyaannya wahai Syekh, Apakah diperbolehkan bagi kami para tulabul ilm untuk diam dari ahlul bid'ah? Pas kita mentarbiah murid-murid kami, mentarbiah para pemuda-pemuda salafiyin di atas manhaj salaf dengan tanpa pernah menyebut ahli bid'ah dengan nama-nama mereka. Sudah kita taklim saja, belajar saja, sibuk dengan ilmu, membahas masalah fikih, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah akidah lusunnah, bet Tidak perlu nyebut-nyebut hizbiyin, wala mubtadi'ah, wala Itu pertanyaannya. <clears throat> Jawabannya beliau, Barakallahu fikum al-jawab, Wallahi. Wallah, kata beliau. Al-mubtadi'atu yudhkaruna bi awsafihim, wa yudhkaruna bi asma'ihim, idza da'atil hajah. Demi Allah kata beliau, ahlul bid'ah itu harus disebutkan dengan sifat-sifatnya, bahkan harus disebutkan dengan nama-nama mereka kalau diperlukan. Beliau mengatakan faida tasadda fulan lizi'amah wa qiyadatil ummati wasyabab ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلا بد من ذكر اسمه. Beliau mengatakan kalau ada seseorang yang tampil untuk memimpin dan untuk menggiring umat dan para pemuda kepada perkara batil, maka harus disebut dengan namanya. Kalau hajat memerlukan menyebut nama, harus disebut namanya. Enggak mungkin diam ya kawan. Belum membawakan sebuah cerita. <clears throat> Wafil munasabah. Dengan kesempatan ini saya membawakan sebuah cerita. Ahadus salafiyin fi Mesir kana yudaris. Ada salah seorang salafiyin dari Mesir mengajar ilmu kepada masyarakat. Pada para tolapahnya. Wahakata umumat wa umumat bayifamun. Demikian. Dia membawakan secara umum, secara umum, secara umum. Mereka tidak paham-paham. Thumma bada'a yasrah atau yusarrih bil jama'at wa bil asas. Lama dia dengan bahasa umum, bahasa umum. Sebagian pihak, sebagian umat manusia begini-begini. Umum ya Tolak banyak nggak paham sampai dimaksud. Mulai Salafi tadi itu menyebut dengan terang-terangan sekte-sektenya dan tokoh-tokohnya. Sekte fulan begini begini begini. Fulan bin fulan yang begini begini begini terang-terangan. Kalau kata murid-muridnya, <clears throat> Limada ya Syekh ma'allam min al awal. Kenapa wahai Syekh tidak kamu ajarkan kepada kami dari awal saja? Kok baru sekarang mengatakan demikian? Kala dia mengatakan ana kuntu u'tikum katsiran minad durus wa aqulu lakum kadza wa aqulu lakum kadza. Loh, sudah sebelumnya. Saya sebelumnya sudah banyak memberikan kepada kamu daris-daris pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Saya katakan kepada kamu begini, begini, begini, begini, begini. Tapi umum. Mereka mengatakan, Wallahi ma fahimna. Demi Allah kami tidak paham ketika itu apa maksudnya. بارك الله فيكم قد الشيخ دي कहते हैं اخوان درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناها حفظا kita pelajari kitab-kitab tentang firqah-firqah, mazhab-mazhab kami hafalkan betul. Wa ma dzakaru lana fihi al-firaq al-mu'asirah at-tabligh wal ikhwan wa ghairuhum ma dzakarahum ulama Dan mereka tidak pernah menyebutkan untuk kami tentang sekte-sekte mutakhir, sekte-sekte zaman sekarang ini. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin dan yang lain-lainnya tidak pernah disebut oleh para ulama-ulama tadi. Fama kunna narahum mubtadi'atan hatta tala'na ala halihim wa darasnahum fara'ayna daruratan zikrahum. Kata beliau, kami dulu tidak pernah menganggap mereka sebagai ahlul bid'ah. Sampai kami lihat langsung kondisi mereka. Dan kami pelajari siapa mereka. Ketika itu kami punya pandangan. Harus memang disebutkan mereka karena kondisi darurat. Supaya umat itu faham. Bahagia. Sehingga Barakallahu tidak cukup dengan semata-mata mengajarkan akidah salaf usul سلف فقه ahkam, akhlak, وهكذا Bagus. Tetapi juga kamu harus mentarbiah, mendidik para tolabatul ilm, mendidik para mad'u untuk mengetahui yang batil semenjak dini. Harus tahu. Kamu sampaikan penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah, sekte-sekte, tokoh-tokoh yang ada. Kalau diperlukan menyebutkan namanya supaya mereka tahu itu perkara yang menyimpang, perkara yang batil, perkara yang perkara yang sesat, tokoh menyimpang supaya mereka faham, Bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Barakallahu fikum. <clears throat> Naam ya ikhwan. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah dijelaskan pula masih oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah terkait dengan masalah ini. <clears throat> Disebutkan di Majmuk Kutub Orosail di jilid yang ke-14 halaman 267. Beliau mengatakan kata beliau waqad yajlisu 'adadun minan nas ila 'alimin minal ulama la yash'uru bil bid'ah wa naqduha wa naqdiha wa bayaniha fayatihu wa yatihuna an manhaji ulama salaf. Banyak orang kata beliau. Banyak orang duduk bermajlis kepada seorang alim dari ulama. Tidak mengerti apa itu bid'ah. Tidak memahami bantahan-bantahan kepada bid'ah. Tidak tahu penjelasan tentang masalah bid'ah. Maka dia pun akhirnya menyimpang mereka pun juga akhirnya menyimpang dari manhaj ulama salaf. Belum mengatakan setelah itu. <clears throat> yakni alladhi yu'allimun nasa faqat al-khair wa ma yubayyinu lahum asyarr wal bid'ah wal dhalalat hadza yazra' wa ya'ti al-hayawanat wal hasyarat ta'kulu zar'ah. Yakni kalau ada orang yang hanya mengajarkan perkara kebaikan saja. Tidak pernah menjelaskan perkara yang jelek. Tidak pernah menjelaskan perkara bid'ah. Tidak pernah menjelaskan perkara-perkara yang sesat. Diumpamakan seperti seseorang yang menanam. Menanam sebuah tanaman. Tapi datang hewan-hewan, serangga-serangga, memakan tanaman dia. Yakni mahasalah himayah. Tidak ada penjagaan sama sekali. Fahadihi himayah. Maka menjelaskan kepada umat tentang bid'ah, ahlul bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Himayat. Termasuk upaya penjagaan barakallahu fikum. Kaghairiha minal, minal himayati tamama. Seperti penjagaan-penjagaan yang lain. Maka ringkasnya ya konfidina azakumullah tidak cukup hanya dengan semata-mata menjelaskan perkara kebaikan. Tetapi harus barakallahu fikum. Dijelaskan pula perkara-perkara kejelekan. Supaya umat Islam kaum muslimin tahu mana yang hak, mana yang batil. Pertanyaan yang hampir serupa disampaikan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah Pertanyaannya, yahussu ba'dhum syabab ala talabil ilm wa atami ma'rifatil mukhalifin min al-ahzab wa yaquluna bi anna asyaba idza talabal ilm talaba al-ilm manahij al-munharim al سيعرف المناهج المنحرف المخالفة فهل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج salafi? Pertanyaannya ada sebagian pihak wahai syekh, menganjurkan para pemuda untuk tolabul ilmi saja. Dan tidak perlu mengetahui sekte-sekte yang menyimpang. Mereka mengatakan, seorang pemuda itu apabila belajar ilmu agama, kelak dia akan tahu manhaj yang menyimpang. Apakah ini cukup? Apakah ini cukup untuk seseorang syabab, pemuda-pemuda salafi mengetahui yang menyimpang dari manhaj ini? Intinya ajarkan yang baik-baik saja. Katanya Syubat al-Jabiri hafizahullah beliau mengatakan al-amru indi laisa al itlaq. Urusannya, perkaranya menurut saya tidak semutlak itu. Bal dhimnul fiqhi fi dinillah. Bahkan termasuk fiqh tentang agama Allah ma'rifatus sunnah wa da'watu al amali biha termasuk fikih mengetahui sunnah dan menyeru umat manusia mengamalkan sunnah wa kadzalika tahdzir minal bid'ah wal mubtadi'ah begitu pula mentahdzir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah beliau mengatakan fa innahu binaan ala hadhihi al maqula al mutlaqah yansha'u ajyalun al syabab wa min ghairihim wa laysa indahum furqan fil manhaj wa fil manahij. Kalau membangun di atas ucapan yang mutlak tadi, cukup mengajarkan ilmu kepada pemuda salafiyin, tidak perlu tahu masalah kejelekan yang ada. Nanti akan muncul generasi-generasi dari kalangan para pemuda dan yang lainnya tidak memiliki furqan, tidak punya pembeda antara manhaj-manhaj yang ada. Muncul generasi yang akhirnya barakallahu fikum buta tentang masalah bid'ah dan mubtadi'ah, buta tentang hizbiyah dan hizbiyin, buta tentang syubhatul mukhalifin. Dan sangat bahaya. Maka ikhwan fillah sekali lagi. Ketika fitnah datang dan fitnah itu tersamarkan. Fitnah itu masih kabur. Belum jelas mana yang hak, mana yang batil. Maka kita harus menjauh daripadanya. Kita harus mewaspadainya. Jangan ikut andil, jangan berbicara, jangan berkecimpung. Serahkan kepada para ulama. Ketika para ulama sudah tampil menjelaskan, men, menjabarkan, sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, maka waktunya kita untuk berbicara, waktunya untuk tampil, waktunya untuk menjabarkan sebagaimana keterangan para ulama kita dan tidak boleh diam. Dan secara prinsip azakumullah, tarbiyah salafiyah ialah mentarbiyah kaum muslimin di atas prinsip-prinsip yang mulia dan tahdir dari perkara-perkara yang menyimpang. Barakallahu fikum. Hadza wabah. Sehingga ada menerangkan prinsip, ada mentahdir umat dari penyimpangan-penyimpangannya. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ada al-wala, ada al barak harus ada dua-duanya barakallahu fikum. <clears throat> Wa hadza wadih. Ini kaidah yang keenam. Kita menjauh dari fitnah menuju para ulama kibar. Kita menjauh dari fitnah ketika fitnah belum jelas. Tetapi ketika sudah jelas, kita harus menolong yang hak, membela yang hak, dan membantah yang fatil Barakallahu fikum. <clears throat> Masya Allah. <clears throat> Sudah jam setengah dua belas. <clears throat> Lanjut. Sampai jam. Sampai jam sampai jam 12. <clears throat> Taib. Ini kaidah cukup panjang. Saya bacakan seluruhnya terlebih dahulu. Baru setelah itu akan saya ringkas maksud daripada kaidah tadi dan ada penjabaran bila diperlukan barakallahu fikum. <clears throat> Al-Qa'idatus Sabi'ah. Kaidah yang ketujuh. Kata muallif rahimahullah hafizahullah taala warah allati usi nafsi wa ikhwani biha. Kaidah yang saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan segenap saudara-saudaraku dengannya. Wahia qaidatun muqarraratun ma'rufa Itu merupakan kaidah yang sering disampaikan dan ma'ruf. Walakin la budda min tikrariha wa la budda min dzikriha. Tetapi memang harus diulang-ulang dan harus disebutkan wahiyah. Kaidah itu ialah luzumul ulama salafiyin menetapi para ulama salafiyin. Dan yang penting yang beliau fokuskan sekarang ini ikhwan. Wal bu'du an ahlil bid'ah wal ahwa. والبعد عن المشبوهين والذين حولهم تحذيرات أو يظهر منهم معاناة المشايخ السلبيين والذين يظهر من فلتات كلامهم شيء يدل على عدم الألفة للسلفيين beliau mengatakan kaidahnya ialah kita harus menetapi ulama salafiyin yang ma'ruf dengan salafiyahnya dan menjauh dari beberapa pihak. Yang satu, pertama, menjauh dari ahlul bid'ati wal ahwa. Dua, menjauh dari ahlus syubhat. Masbuhin. Orang yang banyak syubhatnya. Tiga, menjauh dari orang-orang yang ditahdir. Haulahum tahdirat menjauh dari orang-orang yang ditahdir oleh para ulama atau yang nampak dari mereka penentangan kepada masyayikh salafiyin. Empat, menjauh dari orang-orang yang nampak dari ucapan-ucapan mereka sesuatu yang menunjukkan tidak adanya kecondongan hati kepada salafiyin. Menjauh dari empat jenis orang ini barakallahu kalau menjauh dari ahlul bid'ati wal ahwa, jelas. Namun di sini beliau menyebutkan tiga jenis yang lain. Walaupun dia mengaku sebagai salafi. Walaupun belum difonis hizbi oleh para ulama. Walaupun belum difonis sebagai ahlul bid'ah oleh para ulama. Yaitu menjauh dari al-masbuhin orang yang banyak syubhatnya. Menjauh dari orang-orang yang ditahdir oleh para ulama yang menampilkan penentangannya kepada masyarakat salafiyin. Menjauh dari orang-orang yang dari kalimat-kalimatnya, statement-statementnya menunjukkan dia kurang condong kepada salafiyin. Walaupun belum difonis hizbi. Ini ciri-ciri orang yang tidak beres. Jauh. Dan pembahasan intinya bukan semata-mata menjauh ya ikhwan. Tidak belajar kepada orang-orang semacam ini. Kita bacakan. Beliau mengatakan wahada amrun muhim ini perkara yang sangat penting. Lianna ba'dhu syababi qad yaltafu hawla syarsin ma. Dikarenakan sebagian pemuda terkadang mereka mengerumuni orang tertentu. Wahada syakhsu laisa bisalafi wa yudhiru salafiyah. Orang tadi sesungguhnya bukan seorang salafi. Tapi dia menampilkan salafiyahnya. Thumma yaltafu hawlahu syabab. Kemudian para pemuda-pemuda pun akhirnya mengerumuni dia. Fayurabbihim ala ma yurid minal fitani wal mihan. Kemudian orang yang enggak jelas tadi itu mentarbiyah pemuda-pemuda tadi dari fitnah dengan fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan mihnah yang dia inginkan. Dikasih syubuhat, fitnah dan segala macam. Thumma yang anis salafiyin. Kemudian dia berpisah dari salafiyin. Wa yusbihu safus salafi. Fi dhalikal makan qismaini fa'aktar. Akhirnya salafiyin di tempat itu pun terpecah. Menjadi dua atau lebih. Ada seseorang yang ujuk-ujuk katanya orang Jawa. Apa ujuk-ujuk Pak? Tiba-tiba. Tiba-tiba muncul di permukaan. Tiba-tiba tenar. Sebelumnya tidak ada yang tahu siapa dia. Dari mana belajarnya, sama siapa dia menimba ilmu, bagaimana belajarnya, lulusan mana, muridnya siapa, gurunya siapa. Tidak pernah ngerti. Tiba-tiba terkenal, tenar. Entah dia pernah menulis sebuah makalah, atau pernah menulis sebuah kitab, atau yang semisalnya booming, terkenal. Tapi nggak tahu siapa dia ini. Hati-hati kata beliau. Terkadang ada seseorang yang demikian. Dia bukan salafi sungguhnya. Menampilkan salafiahnya. Akhirnya dikarenakan dia menghebohkan. Banyak yang mengumpul dengan dia. Mengerumuni dia. Mengelilingi dia. Akhirnya dia pembentar dia pemuda tadi. Dengan berbagai macam syubuhat. Dengan berbagai macam fitnah. Merasa kuat. Langsung berpisah dari salafiyin. Akhirnya salafiyin di tempat tersebut terpecah menjadi dua grup, dua gap dan semisal. Grup fulan, grup alan, grup yang lainnya lagi. Hati-hati. Barakallahu fikum. Belum mengatakan faidan limadha ana aqa'u fi hadzal ilm. Lalu kenapa saya kok terjatuh dalam perkara semacam ini? Kok bisa gampang ikut dengan orang semacam itu? Ini kaidahnya kata beliau. Kaidahnya lanjut sedikit. Ha, kaidahnya kata beliau. <clears throat> Ana atlubul ilma indal ulama'i salafiyin. Au man zakahumul ulama'u salafiyun. Au man zahara wa urifa wa bana amruhu. Annahu salafi. Wa yad'u ilal manhaj salafi. Wa la yujadu hawlahu tahzirat. Prinsipnya, saya sebagai seorang salafi, kita belajar atau mengambil ilmu dari para ulama salaf. Jelas. Atau dari orang-orang yang ditazkiyah, direkomendasi oleh para ulama salafiyin. Atau seseorang yang telah jelas, nampak, dikenal, ma'ruf sebagai seorang salafi. Ma'ruf dikenal mendakwakan dakwah salafiyah dan tidak ada tahdir di sekitar dia. Bukan termasuk orang yang tahdir oleh para ulama. Ini kuncinya. Wahadihil qa'idah ayatun muhimmah. Ini kaidah juga sangat penting. Liannana naqul. Dikadang kita mengatakan. <clears throat> La syakka. Annal insana idha arada. Ayyashrabal maal Ayyashrabal maal Yashrab maal safi. Hatta la yusaba. Bi amradil ma'il mulawad. Tidak syak lagi. Seseorang insan apabila hendak meminum air, maka dia akan minum air yang bersih, bening. Supaya tidak tertimpa penyakit-penyakit air yang kotor. Fanaqul kita mengatakan juga, Kadzalika fil ilm. Begitu pula dalam menimba ilmu agama. Wahu ahamu minal ma' wa ahamu minal tu'ami wa syarab. Bahkan dia lebih penting daripada air lebih penting daripada makan dan minum. Li'annal mar'a yahtajuhu daima. Sebab seseorang memerlukan ilmu selama-lamanya. Terus-menerus. Nakul, kita mengatakan. Inna akhdhal ilmi safi min ahlihil ma'rufin safail manhaj wal aqidah al-wajib syar'a. Sesungguhnya menimba ilmu yang bersih dari ahli ilmu yang ma'ruf, yang dikenal dengan kebersihan manhajnya dan akidahnya, itu yang wajib secara syar'i. Ambil dari orang yang bersih-bersih ya ikhwan, yang jelas-jelas salafiyahnya. Wahwal aslam fil bu'di an amradil qulubi wa syubuhatiha wa 'anil wuqu'i fil fitan. Dan itu juga lebih menyelamatkan kita supaya jauh dari penyakit-penyakit hati, dari syubhatnya hati dan supaya tidak terjatuh dalam fitnah. Cari ilmu yang bersih, Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman salaf. Antum ambil, antum pelajari dari orang yang ma'ruf, bersih manhajnya, bersih akidahnya, tidak ditahdir oleh para ulama. Murni. Itu menyelamatkan kita dari fitnah, menyelamatkan kita semua dari syubhat-syubhat, dan dari penyakit-penyakit hati. Belum mengatakan walizalik. Oleh karena itu, al-kathir minasyabab yanharif wa yabil bisababi adami mura'ati hadal bab. Kebanyakan para pemuda menyimpang dan sesat dikarenakan tidak memperhatikan bab ini. Sembarang saja mencari ilmu agama. Dengan sembarang orang. Yang penting ada yang berbicara agama, ikut hadir, mendengarkan terima bahaya itu. Bahaya itu. Ada orang tampil berbicara mengatasnamakan agama, ternyata mengajak kita untuk menteror, mengajak kita untuk uh, memerangi penguasa dan yang semisalnya. Jangan kamu dengarkan, bahaya itu. Menyimpang itu, sesat itu. Dan yang semisalnya. Sehingga yang mengakibatkan menyimpangnya banyak pemuda, tidak selektif di dalam menimba ilmu agama. Maka prinsip kita jelas. Ambil ilmu agama dari orang-orang yang jelas salafiyahnya. Jelas akidahnya. Jelas manhajnya. Tidak ada tahbir ulama padanya. Barakallahu fikum. Coba katakan setelah itu. Wasalafi yabta'idu 'anil mubtadi'i dhal wa hadha wadih seorang salafi menjauh dari ahli bid'ah yang sesat, itu jelas. Semua akan mengatakan iya, jelas. Tapi lakin la yabta'idu amman dhaharat minhu umurun muriba wa amman hadzara minhu ulama wa in kana yuhiru sunnah illa anna al-ulama ma'ahu fi raddi aw fi mutalabatihi birruju' 'anil batil wa fi bayan li akhtaihi wa zallatihi Fa innal mar'a fi hadhihi hala al aslam lahu wal afdal lahu ay an amsali haula. Tetapi kata beliau tidak menjauh dari seseorang yang nampak daripadanya perkara-perkara yang meragukan atau dari orang yang ditahdir oleh para ulama walaupun dia menampilkan sunnah hanya saja para ulama sedang membantahnya atau para ulama sedang menuntut dia untuk rujuk dari kebatilannya atau menuntut dia menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Terkait dengan orang-orang tadi, seseorang yang ikhwan lebih selamat kata beliau dan lebih afdal untuk menjauh dari orang-orang tadi. Menjauh dari orang-orang yang nampak muncul daripadanya perkara-perkara yang mencurigakan. Menjauh dari orang-orang yang ditahdir oleh para ulama. Orang-orang yang menampilkan sunnah tapi dibantah oleh para ulama. Atau para ulama sedang menuntut dia untuk tobat dari batilnya. Atau para ulama menuntut dia menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Jangan mengambil ilmu dari mereka-mereka ini. Barakallahu Yang lebih selamat lebih afdal. Tidak menimba ilmu dari orang-orang semacam ini. Fakama qala ahlul ilm sahih al-ghunyatu 'anil dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadis yang sahih itu cukup dari yang dhaif. Jangan cari yang dhaif, dhaif. Cari yang sahih, sahih. Cari yang bersih-bersih, jangan cari yang aneh, aneh. Hakadza naqul. Kadza naqul. Demikian pula kita mengatakan fil ulama salafiyyin wa fi kutubihim wa ashridatihim ghunyatun an ahli al-bid'ah wal ahwa وعن المجروحين وعن المتلوثين والمتلوinin kunyah. Juga kita mengatakan pada para ulama salaf, buku-buku ulama salaf, kaset-kaset ulama salaf cukup. Tidak perlu kepada ahli bid'ah wal ahwa. Tidak perlu kepada orang yang majruhin, yang dijarah. Tidak perlu dengan orang-orang yang mutalawithin, yang keruh. Tidak jelas manhajnya dan tidak perlu dengan orang-orang mutalawinin yang mutalawin mutalawin kata beliau. Tidak perlu. Cukup dengan para ulama salaf dan yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Barakallahu fiikum. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi menyatakan, "Man dhahara minhu tala'ub an yuhdhar minhu." Wa ayyakuna salafiyyuna fi yaqbatin min amthali haula'. Barang siapa yang telah nampak dari orang tadi sikap tala'ub, sikap la'ab, mempermainkan agama Allah ini. Barakallahu fikum. Maka wajib untuk diwaspadai. Dan supaya semua salafiyin waspada dari orang-orang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini sikap yang sangat tegas. Lu mengatakan, manahtaju lahum. Kita nggak perlu dengan mereka semuanya. Hada dinullah. Ini agama Allah. Ma nal'afu fih. Kita nggak boleh main-main di dalamnya. Al-insan yus'alu yaumal qiyamah an hadzal amr. Seorang insan akan ditanya dari kiamat nanti tentang prinsip ini. Wa yatruku ta'assub lil ashas. Hendaknya pula dia meninggalkan sikap fanatisme kepada orang-orang tertentu. Wa yatrukul fitan dan dia meninggalkan fitnah au ma yaftidu bihi nafsah atau meninggalkan sesuatu yang membuat terfitnah dirinya wa in dhanna anna indahu ilman katsira ila akhirih Walaupun dia menduga orang tadi memiliki ilmu yang sangat banyak. Walaupun kamu sangka dia orang yang pandai, orang yang alim, orang yang Masya Allah ilmunya pandai menerangkan. Tetapi kalau dia punya fitnah, membuat fitnah, mutalawin, mutalawis, majruhin, yang ditahdir oleh para ulama, apalagi sebagai ashabul ahwai wal bidah. Antum harus menjauh dari mereka sejauh-jauhnya. Walaupun dianggap sebagai orang yang paling banyak ilmunya. Barakallahu fikum. Maka ini kata beliau, wahada hadza yaquduha ilal kaidah at Maka ini menyeret kita, menggiring kita kepada kaidah yang berikut, kaidah yang ke delapan. Barakallahu fikum. Intinya kalau azakumullah, kaidah yang ketujuh ini terkait dengan masalah selektivitas dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berhak diambil ilmunya, siapa pula yang tidak berhak diambil ilmunya. Beliau dengan tegas menyebutkan yang berhak diambil ilmunya ini dan yang jangan diambil ilmunya adalah ini. Nampak kejelasannya barakallahu fikum dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan saya perjelas lagi dengan lebih detail siapa yang berhak diambil ilmunya dan terutama siapa saja yang tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.